السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله saudara-saudara saya kaum muslimin jamaah salat maghrib di Masjid At-Tanwir semoga Allah selalu memberikan nur kepada masjid ini kita pada malam hari ini berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Saya datang berkunjung sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta terhadap sesama muslim dan mukmin. Dengan harapan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah bersama para anbiya, para siddiqin di hari kiamat di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada majlis yang mulia ini di rumah Allah sangat senang saya mengingatkan diri saya pribadi kemudian semua saudara saya yang hadir dengan sebuah hadis yang mungkin juga sering disampaikan sekadar mengingatkan agar membangkitkan iman dan takwa serta syukur kita yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده tidaklah berkumpul sekelompok orang suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah di muka bumi ini mereka berkumpul membaca ayat-ayat Allah Al-Quran mengkaji dan mempelajari Al-Quran, maka akan turun kepada mereka kaum tersebut yang di masjid rasa as-sakinah, ketentraman hati, hilangnya rasa gunda berbagai problem. Yang kedua, hafathumul malaikah mereka dikelilingi oleh para malaikat yang mendoakan hamba-hamba Allah tersebut. Mendoakan hamba-hamba Allah memintakan ampunan untuk orang-orang yang duduk di masjid, belajar, mengkaji Islam, membaca Al-Quran, mendoakan untuk mereka agar diberi rahmat oleh Allah dan Allah turunkan rahmat untuk mereka Betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita tidak menjadi muslim. Kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak berada di masjid ini. Kalau bukan karena rahmat Allah kita tidak menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Tapi semua itu karena rahmat Allah. Berarti memang kita ini sangat butuh kepada rahmat. Kemudian wa Allah fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka, memuji-muji hamba-hamba Allah yang di muka bumi yang duduk di masjid. Belajar Islam, membaca Al-Qur'an dan mengkajinya, dipuji-puji di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia yaitu para malaikat di atas langit sana yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk pada malam hari ini tergolong hamba-hamba Allah yang seperti itu. Kita tidak menjamin diri kita termasuk, tetapi kita berharap. Para hadirin yang saya muliakan, kita ini semua fukara. Kita semua ini miskin dan butuh kepada Allah. Tadi sempat saya singgung betapa besarnya kebutuhan kita kepada Allah, kepada rahmatnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyata Yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu fukara kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Dan dialah Allah Al-Ghani yang maha tidak butuh. Tetapi di waktu yang sama Allah itu Al-Hamid yang maha terpuji. Beda dengan manusia, makhluknya. Kalau sudah dalam kondisi merasa tidak butuh, dia berbuat yang tidak terpuji. Tetapi Allah Al-Ghani dan Allah juga Al-Hamid. Dua nama Allah dari Asmaul Husna. Maka dari itu kita kadang-kadang mendengar saudara kita muslim namanya Abdul Ghani. Ada juga Abdul Hamid. Dua dari 99 Asmaul Husna Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kita ini butuh kepada Allah. Dan Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Dalam sebuah hadis kudsi. Allah menyatakan, Ya ibadi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a subhanallah kadang-kadang muncul mungkin ya muncul di sebagian benak kita bahwa ini butuh kepada kita untuk datang ke masjid Allah butuh kepada hamba-hambanya untuk sujud dan ruku bersaum berzakat berhaji, berzikir. Sama sekali. Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku ketahui. Kalau seandainya seluruh makhluk Allah dari yang awal sampai yang terakhir. Berapa miliar manusia? Baik yang dari golongan manusia ataupun yang dari golongan jin semuanya dalam kondisi takwa tertinggi. Takwa tertinggi manusia itu takwanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini semuanya kondisi takwanya itu setingkat takwanya Rasul. Semuanya ini yang di jalan-jalan ini semuanya bukan hanya sebohir-bohirnya saja mendatangi masjid-masjid, membaca Quran, berpuasa. Batinnya pun takwanya pada puncak tertinggi. Ketahui kata Allah. Sesungguhnya itu semua tidak bisa menambah sedikit pun kekuatan dan perbendaraan kekayaan. Sedikit pun. punya kepentingan apa-apa Allah. Kemudian Allah lanjutkan. Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki wahai hamba-hambaku semuanya kalau seandainya kalian secara menyeluruh di muka bumi dalam keadaan kalian dalam kondisi paling fasik dan fajirnya manusia. Sehingga di muka bumi ini tidak ada orang sholat. Tidak ada yang mukmin, tidak ada yang muslim, tidak ada yang ruku, tidak ada yang sujud, tidak ada yang saum Ramadan. Semuanya bermaksiat. Semuanya menyekutukan Allah, menentang Rasul dan dan seterusnya. Berbagai bentuk kemaksiatan. Dari awal makhluk sampai akhirnya jin maupun manusia, ketahui kata Allah. Semua itu tidak bisa mengurangi sedikit pun apa yang Allah miliki. Tetapi itu kata Allah amalan kalian sendiri. Aku hitung amal-amal kalian untuk kalian. Untuk kalian. Berarti memang kita ini betul-betul fukoro kepada Allah. Di antara bentuk fakirnya kita, di antara. Saya yakin semua kita dan saudara-saudara kita mukminin yang lainnya yang mungkin kebetulan belum hadir di sini. Saudara-saudara mukmin kita yang banyak ini, insya Allah mereka semua menginginkan berpisah dengan dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatim. Nggak ada seorang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir yakin bahwa dia akan bertemu Allah, yakin akan dibangkitkan kemudian tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita berharap itu. Maka kajian kita pada malam hari ini ingin membahas salah satu nikmat besar yang selalu didambakan oleh setiap mukmin Nikmat besar yang saya maksudkan itu adalah nikmat ketika kita berpisah dengan dunia ini dalam keadaan Allah riba kepada kita. Dalam keadaan Allah meridhai amalan kita. Dalam keadaan kita meraih husnul khatimah dalam keadaan kita istiqamah di atas syariat Allah. Sekadar beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan istiqamah dan husnul khatimah ini adalah salah satu ayat Allah di mana Allah menyatakan Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون nuzulan min ghafurin rahim dan mereka-mereka yang telah bersaksi mengikrarkan bahwa Rob mereka yang mereka ibadahi adalah Allah berucap dengan lisannya dan beriman berkeyakinan dengan kalbunya Rabbunallah Rabbku adalah Allah yang menciptakan aku, melahirkan aku, memberikan iman kepadaku dan harus aku ibadahi satu-satunya. Sudah berucap. Summastaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Tetap bersabar di atas syariat Allah. Berserah diri kepada perintah-perintah Allah berserah diri kepada aturan-aturan Allah sebagai konsekuensi ucapan dia Rabbun Allah. Karena ucapan kita Rabbun Allah atau kemudian direalisasikan dalam bentuk la ilaha illallah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah mengandung sekian konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah kita menjalankan syariat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran atau disampaikan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam konsekuensinya dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat ini memiliki konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Tidak sekadar beberapa huruf dan kata-kata dan kalimat yang diucapkan begitu saja tetapi mengandung konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah menerima, menjalani, mengamalkan segala yang Allah letakkan sebagai aturan di dalam syariatnya. Maka Allah menyatakan dalam ayat ini, Innal ladhina qalu rabbunallah tsumma Mereka-mereka yang telah berucap, berikrar, bersaksi bahwa Rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, istiqamah dengan bentuk tetap melakukan berbagai ketaatan kepada Allah dan berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Sabar, hari berganti hari, bulan berganti bulan, terus dia di atas ketaatan. Tahun berganti tahun, umur 30, 35, 40, 50, 60. Sabar. Sampai akhirnya Allah putus malakul maut sampai Allah utus salah satu malaikatnya malakul maut yang akan mengemban tugas untuk mencabut nyawa mereka nyawa hamba ini di saat seperti itu Allah lanjutkan ayatnya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu turunlah berbondong-bondong para malaikat dengan perintah Allah untuk menyambut calon jenazah yang akan berpisah dengan dunia ini. Turun para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat dari langit turun berbondong-bondong. Berita gaib yang kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Tetapi semua terjadi dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu memang ciri-ciri atau salah satu ciri mukmin yang Allah sebutkan di dalam ayatnya. Alif lam mim dzalikal Kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada berita-berita lain. Di antara berita gaib seperti ini, para malaikat turun berbondong-bondong. Apa tugasnya malaikat yang banyak ini? Apa tugas mereka menghadapi calon jenazah ini? Mereka punya tugas. Apa Allah sebutkan? Allah takhafu wa la tahzanu Jangan kalian ini takut dan jangan kalian khawatir. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat. Di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis. Yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur sang ayah yang istiqomah. Sabar di atas syariatnya. Sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur Allah takhafu, jangan kalian takut. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan para mufassirin yang lainnya, maksudnya jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah ini. Allah mengampuni kamu Jannah Allah menunggu. Allah ridho kepada kamu. Jangan takut. Dihibur, dihibur, dihibur. Sehingga calon jenazah ini tenang. Wala tahzanu. Dan jangan kalian juga cemas, khawatir terhadap apa yang kalian tinggal. Putra putri kalian. Allah jamin hidayah mereka. Allah lindungi mereka Biasanya orang kalau sudah berumur dan sakit dia cemas memikirkan cucu-cucunya, anak-anaknya gimana nih mau saya tinggal. Maka dihibur oleh para malaikat. Para hadirin yang saya muliakan betapa butuhnya kita kepada yang seperti ini. Kemudian para malaikat itu melanjutkan berita gembiranya. Wa abshiru bil jannah dan bergembiralah kalian, wahai hamba-hamba Allah yang istiqamah dengan jannah Allah, surga Allah yang selama ini kalian telah dijanjikan oleh Allah. Kalian dijanjikan oleh Allah ibadah, sholatlah, berzikirlah, baca Quran, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ternyata kalian sabar, istiqamah. Allah telah menjanjikan jannah Kata para malaikat, terimalah kabar gembira ini. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup sampai di sini, malaikat langsung terus melanjutkan kabar gembira itu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian. Baik ketika kalian masih dalam kehidupan dunia dan kami penolong-penolong kalian nanti di akhirat. Maksudnya, yakni para malaikat sebagai penolong hamba-hamba Allah yang istiqamah ketika di dunia dalam bentuk selalu didoakan oleh malaikat ya Allah ampuni fulan ya Allah rahmati fulan dan ini banyak dalam berbagai hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza shalla ahadukum aw innal malaikata la yusalluna ala ahadikum ما دام في مصلاه وقال له اللهم اغفر له اللهم ارحمه Sesungguhnya para malaikat itu terus bersolawat kepada salah seorang di antara kalian yang sholat kemudian tetap duduk di tempat sholatnya. Sebagian ulama memahami ya, tetap duduk tetap di tempat dia sholat tadi. Ada sebagian yang memahami tetap di masjid tidak pulang. Dua makna ini sangat memungkinkan malaikat bersolawat dalam bentuk doanya. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, ampuni orang ini terus. Semoga kita sekarang termasuk ya. Semoga sekarang kita termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma rahahum. Ya Allah, ampuni mereka itu ya Allah. Rahmati mereka terus mengulang-ulang sampai datang waktu sholat berikutnya. Hadis ini mengingatkan kita kalau kita di masjid terkhusus maghrib sampai isya. Terkhusus karena kalau siang mungkin kita masih sibuk. Tapi maghrib sampai isya di waktu ini kesempatan untuk kita meraih doa para malaikat sendiri Malaikat yang doa, bukan orang paling soleh di antara kita. Para malaikat, hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat. tapi gangguannya banyak sekali kadang-kadang. Oh ini jam sekian ada berita, ya. jam sekian ini nanti ada ini pulang dia. Rugi, dia dapat berita tapi ketinggalan doanya para malaikat. Tapi hamba-hamba Allah yang beriman kepada hari akhir tenang dia. Ya biarkanlah orang-orang sibuk dengan informasi. Nanti ketinggalan informasi ya nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ketinggalan jannah Allah. Saya nggak ketinggalan doanya malaikat duduk di masjid baca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, membaca hal-hal yang terkait dengan ilmu Islam. Para hadirin yang saya muliakan, para malaikat ini terus mendoakan hamba-hamba Allah yang istiqamah. Dan kami penolong-penolong kalian di akhirat nanti Subhanallah, calon jenazah ini sedang menunggu sampai dicabutnya nyawa. Para malaikat terus menghiburnya, terus terus diulang diulang. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan takut. Betapa nikmatnya kondisi yang seperti ini. Kata para malaikat dan sungguh bagi kalian di jannah nanti. Wahai hamba-hamba Allah yang istiqomah. Segala kenikmatan yang kalian inginkan. nggak terhalang. Semua itu adalah jamuan dari Allah bagi kalian sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas jalan yang mustaqim. Para hadirin yang saya muliakan, nikmat istiqamah begitu besarnya. Sementara di sisi lain atau sebelum kita menyebutkan sisi lain, Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Fajr والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس Di akhir-akhir ayat ini Allah memberitakan kepada kita tentang orang-orang yang ketika di dunia dia beriman, bertakwa, beribadah, istiqamah. Ketika hendak mati melalui para malaikatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Wahai sekalian jiwa yang tenang, mutmainnah. Kenapa dia tenang? Karena dia dihibur oleh malaikat. Kenapa dia dihibur? Karena dia istiqamah sabar ketika di dunia. Sabar dia dengan segala godaan, syahwat dan syubuhat yang ada di sekitarnya. Dia sabar menahan diri sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menahan diri dari berbagai godaan syahwat untuk melalaikan mereka dari berzikir, melalaikan mereka dari ibadah, menahan dirinya maka kata Allah ya Tuhan nafsul mutmainna irji'i pulanglah ila rabbi kepada Rabbmu. Makanya kalau ada orang meninggal ya, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita semua akan kembali raji'un, pulang kembali kepada Allah. Sama, ayat ini juga menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i pulanglah kamu wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu radiyatan mardiyah dalam keadaan engkau riba kepada Allah dan engkau diribai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi Masuklah kamu, berkumpullah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh. Subhanallah, betapa nikmatnya kita nanti dikumpulkan oleh Allah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dikumpulkan dengan Khulafar Rasidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ketemu dengan Al-Imam Al-Hasanul Basri, dikumpulkan kita dengan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, para ulama besar, dikumpulkan kita Betapa nikmatnya. Maka Allah menyatakan fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu berkumpul dengan hamba-hambaku yang salihin. Wadkhuli jannati dan masuklah kamu ke jannahku. Ini diucapkan ketika hamba ini mau nazak. Ketika sang hamba sudah mau berpisah pintu terakhir dengan dunia ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tetapi di sisi lain Allah juga mengingatkan kepada kita tentang kondisi yang saya yakin tak seorang mukmin kecuali dia akan takut. Khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin al ansar. Dahulu kami pernah suatu hari bersama Rasulullah di pemakaman ketika hendak menguburkan jenazah seorang pria dari kaum Ansor. Wa ala ru'usina sinafair, Dalam kondisi seperti itu sesampainya di pemakaman Rasulullah duduk sambil menunggu liang lahat itu selesai digali. Rasulullah duduk sambil memegang ranting dan beliau menggores-goreskannya ke tanah begini dan kami dalam keadaan menunduk seolah-olah di kepala kami para sahabat ada seekor burung sehingga nggak bisa gerak. Menunjukkan apa? Khusyuk. Khusyuk tenang. Ketika mengantar jenazah, ketika menunggu jenazah dimakamkan, dengan tenang para sahabat itu mengoreksi introspeksi dirinya. Kita sangat sedih dan sangat menyayangkan kalau ada kita menyaksikan pada sebagian saudara kita mengantarkan jenazah di pekuburan yang ini tertawa, yang ini berbicara bisnis, ada yang merokok, ada yang ini, ada yang itu. Subhanallah, subhanallah. Padahal kita sedang menyaksikan sebuah pemandangan yang kalau iman itu menghiasi kolbu, niscaya dia tidak akan bisa tersenyum. Dia pikir saya akan seperti ini. Alhaakumus takatur hatta zurtumul maqabir. Pasti kita akan datang ke kubur untuk dipendam di kubur. Sahabat Al-Bara bin Azib menceritakan kondisi itu. Kami terdiam. Di saat seperti itu Rasulullah menyampaikan nasihatnya. Istaizu billahi min azabil qabr Istaizu min azabil qabr, istaizu min azabil qabr tiga kali Rasulullah mengulangnya. Berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian Rasul menceritakan, melanjutkan nasihatnya. Innal abdal mu'min إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس seorang hamba mukmin kata Rasulullah ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat. Rasul juga memberitakan seperti yang diberitakan di dalam Al-Quran. Turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri. Terang benderang wajah mereka dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, "Ya Tuhan nafsu tayyiba, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan." Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keribuan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam. Kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut. Ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabisa Ukhruji ila sahati rabbi. Wahai jiwa yang jelek, yang jahat. Keluarlah kamu, keluar diusir menuju kepada kemarahan Rabbmu. Para hadirin yang saya muliakan, ini semua berita dari Allah dan Rasulnya. Bagian daripada syariat Islam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi-Nya, nabinya, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang dalam sebuah proses perjalanan kehidupan kita, masing-masing kita. Nikmat istiqamah yang tadi saya gambarkan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Yang tadi saya katakan tak seorang muslim kecuali pasti dia mendambakannya. Tentu semua itu membutuhkan adanya mujahadah membutuhkan adanya upaya yang sungguh-sungguh serius dan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Tidak mungkin diraih begitu saja, tetapi ada upaya. Namun yang ingin saya tekankan pada kajian kita pada malam hari ini, yang kemungkinan topik ini akan berlanjut pada kajian besok insya Allah di pagi hari di Masjid Hasanuddin pada subuh ya. dan insya Allah akan berlanjut pada kajian Ba'dal Maghrib besok insya Allah di Masjid Abdur Ar-Rahim ar yang ingin kita bahas adalah bukan sekadar indahnya nikmat istiqamah tetapi yang terpenting adalah dengan apa kita meraih istiqamah dan sebab-sebab apa yang menjadikan kita gagal untuk meraih nikmat yang mulia ini. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji kita untuk nanti terpisahkan mana hamba-hamba Allah yang jujur, mana hamba-hamba Allah yang sabar dan mana yang sebaliknya. Inilah yang Allah tegaskan di dalam ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah atau maha suci Allah yang di tangannya lah satu-satunya kekuasaan seluruh yang ada ini wahwa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah atas segala sesuatu maha mampu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum. Untuk Allah itu menguji kalian. Ayyukum ahsanu amana. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Allah uji dengan adanya syariat ini. Berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya karena memang itulah tujuannya kita diciptakan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang ayat ayat sabul insanu ayyutraka sudah dalam surat Al-Qiyamah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja kata Imam Syafi'i maksudnya adalah dibiarkan begitu saja la yu'mar wa la yunha tidak diberlakukan kepada mereka berbagai perintah dan larangan-larangan jawabannya tidak mungkin Allah berlakukan syariat larangan-larangan dan perintah-perintah untuk kata Allah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Allah tidak menyatakan yang terbanyak, tetapi Allah kedepankan kualitasnya walaupun tentunya kuantitas dan jumlah itu juga diperintahkan tetapi Allah tekankan kualitas. Ayyukum ahsan. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Al-Imam Fubail Ibnu Iyad salah satu imam besar di masa tabi'in yang dikenal dengan keilmuan dan kezuhutannya dan tingkat ibadahnya beliau menyatakan tentang makna ayat ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang terbaik amalannya kata beliau akhlafuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu maksudnya adalah amalan yang paling ikhlas ketika dilakukan oleh pelakunya dan tertepat tata cara amalan tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ujian ini pasti akan ada. Maka dari itu Allah juga menyatakan Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ma'ahu Mata nasrullah ala inna nasrullah. Apakah kalian mengira kata Allah bahwa kalian akan memasuki jannah sementara belum datang, belum menimpa kepada kalian musibah dan ujian-ujian yang telah menimpa kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian. Karena keseriusan dan kejujuran mereka berpegang kepada syariat, mereka ditimpa oleh kemiskinan. Karena kejujuran mereka dan keseriusan imannya, mereka diuji dalam bentuk adanya musibah-musibah yang akan menghalangi keimanan mereka. Pasti ujian itu akan datang untuk Allah pisahkan mana hamba-hamba Allah yang istiqamah dan sabar. Maka dari itu para hadirin yang saya muliakan berarti kita sedang hidup sekarang ini dalam sebuah proses ujian. Kalau orang-orang ahli dunia ketika mendengar ada seorang manusia, seorang tokoh berhasil dan sukses dalam meraih keduniaannya, luar biasa, dipelajari bagaimana dia sukses. Sampai kadang-kadang diwawancarai, bagaimana Bapak merintis usaha ini. Wah, dia bicara, saya pertama begini, sistem dagang yang saya lakukan begini, ya, manajemennya begini dan begitu. Ya. Sehingga orang semakin kagum. Kalau kita mau sukses dalam bisnis, ini caranya. Beli buku-buku bimbingan, bagaimana dia memanage bisnis bisnisnya agar berhasil maka urusan kehidupan yang panjang urusan kehidupan akhirat kita juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah beberapa contoh manusia-manusia berhasil di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidakkah kita ingin untuk mempelajari bagaimana mereka jadi sukses Tidakkah kita ingin mengenal jalan-jalan mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke seberang ke negeri akhirat dengan riba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh kalah dengan para pengekor dunia. Nggak boleh untuk menukarnya dengan kehidupan yang panjang, kenikmatan yang nggak pernah berakhir. Sebelum saya lanjutkan, jam berapa azannya? Jam 7.54. Jam 7.54. Berarti masuk isya sudah. Langsung bertanya aja. Kita sudah tiba pada waktu Isya. Insya Allah kita cukupkan materi sampai di sini. Untuk selanjutnya ba'dal azan sambil menunggu sholat kita akan diskusi dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala wa wa